Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan atabahullah. Pembahasan terakhir kita seputar apa kemarin? Seputar tragedi kejadian Isra dan Mi'raj. Orang-orang kafir Quraisy mengingkari atau setuju? Membenarkan atau mengingkari orang-orang kafir Quraisy? Mengingkari. Kenapa kok bisa mengingkari Abdullah? Padahal Isra Mi'raj itu kan kayak mimpi gitu. Kenapa mereka kok mengingkari? Kok nggak percaya gitu loh? Oh, nggak mungkin. Masa Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina cuma sehari cuma semalam tok PP pulang pergi. Nggak percaya mereka. Kenapa? Kok nggak percaya? Karena hakikat realita gitu loh. Kalau itu mimpi, nggak ada orang ingkari mimpi ya nggak. Misalkan ada si bulan, Eh? Nah, barangkali si mengatakan tadi malam anak umroh, PP pulang pergi tadi malam, umroh, PP pulang pergi. Kalau mimpi pertanyaan enggak antum? Kalau mimpi? Percaya, tapi kalau nggak mimpi pasti pasti diingkari. Nah, ini orang kufar Quraisy mengingkari kenapa? Karena Rasulullah mengatakan semalam semalam loh ya, bukan sehari semalam loh, semalam PP pulang pergi Makkah Palestina, Palestina Mekah. Bukan hanya Palestina naik atas langit yang tujuh. Subhanallah. Paham ya? kendaraannya luar biasa apa kendaraannya? Dari Makkah ke Palestina naik kendaraan apa, Hafiz? kaedah nih, terulang-ulang jangan sampai keliru. Mobil, motor, pesawat atau apa? Onta. Oh, <laughs> nah, kendaraannya apa? Dari Makkah ke Palestina. Kalau pakai onta, Hafiz, berapa bulan kemarin? Sebulan. Oh, enggak enggak nutut waktunya enggak enggak nyambung gitu loh kalau pakai onta. Sebutan kemarin kalau seandainya berjalan pakai onta, maka Palestina itu ditempuh dengan jarak waktu berapa? Kurang lebihnya kemarin sebulan. Berarti bukan onta, apa berarti? burok Ewa. Nah, pertanyaan berikutnya. burok itu apa mas? burok Hewan atau bukan? Hewan. Bagaimana bentuknya? Faukal himar dunal bagel, Artinya, lebih besar daripada keledai lebih kecil daripada bagel caranya gitu ya jangan lebih kecil dari kuda karena bagel itu perkawinan hasil perkawinan antara kuda dengan keledai paham nah barakallahu fiik itu namanya bagel kecepatannya bagaimana kecepatannya cepat atau lambat jalannya gimana kecepatannya Naam, sekali melangkah sejauh mata memandang. Masya Allah. Di dalam onta tadi, kalau unta sebulan perjalanan, lama. Eh, nah, maka orang kafir Quraisy mengingkari, enggak mungkin. Enggak mungkin Muhammad itu ke sana enggak mungkin. Nah, kita lihat. Eh, bagian atas itu halaman 170 matanya itu qala al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa kana yaqdatan lama naman lihat ini. Dahulu Rasulullah ketika Isra Mi'raj yaqdatan sadar, roh dan jasadnya ikut lama naman bukan tidur, bukan mimpi realita ini ya bukan mimpi, tapi sadar. Kita lihat bawahnya itu sarannya, dibaca dulu sarannya. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah li'annahu law kana manaman lam tunghirkur lam tungkirhu Quraisyun. Kalau seandainya mimpi, orang Quraisy gak akan mengingkari. Mau mimpi diingkari gimana? Orang kalau ada orang mimpi kok diingkari, yang mengingkari itu yang keliru. Orang mimpi kok diingkari. Misalkan si A ngomong sama si B. Si B Tadi malam itu anak pulang pergi PP haji, Haji. Padahal selamanya ini punya uang gitu Mimpi haji. Kira-kira si Ben ngingkari nggak kalau mimpi itu? Nggak akan ngingkari. Kenapa? Mimpi. Mimpi itu ya mimpi. Paham ya? Nah, gak bisa diingkari karena mimpi ya sesuatu yang kadang-kadang nggak terwujudkan dan nggak terjadi gitu loh. Cuman mimpi. Nah, ini posisi realita kenyataan jasad dan rohnya ikut semalam saja maka Palestina atas langit yang tujuh, balik lagi sampai ke Mekah semalam. Bukan sehari semalam, sehari ke semalam lama. Ini semalam saja. Subhanallah. Kita lihat. Wala ahadun yungkiru ru'ya dan gak ada seorang pun yang mengingkari mimpi gak ada. Orang mimpi diingkari itu yang mengingkari keliru. Fahuwa laisa ru'ya yang mana tragedi tersebut bukan mimpi. Naam kata beliau. Naam. Hasal nabi ru'ya. Benar, memang terjadi. Rasulullah pernah mimpi pernah tapi untuk kali ini bukan mimpi ya. Apa di antara mimpinya Rasulullah? Sebelum menikahi siapa? Aisyah anha. An mimpi. Itu mimpi benar kali itu. Kali ini bukan mimpi kata beliau. Naam hasalan nabi ru'ya. Benar. Rasulullah juga pernah mimpi. Lakin akan tapi fi khair Isra Mi'raj. Akan tapi mimpinya itu bukan tragedi Isra dan Mi'raj fi qissati ukhra, yaitu pada kisah yang lainnya beliau pernah mimpi. Paham ya? Beda mimpinya para nabi dan mimpinya kita beda atau sama? Beda. Mimpinya para nabi dan rasul semuanya apa kemarin? Benar. Ru'yatul anbiya itu semuanya apa? Shadiqah benar semuanya, mimpinya benar semuanya. Naam, yang terakhir perhatikan baik-baik. Qala Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bagian atas matanya lagi, fa inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu. Dikarenakan semuanya orang-orang Quraisy mengingkarinya dan apa? Angkarat ya, akbarathu memperbesar permasalahannya, diperbesar, disebarluaskan. Ini Muhammad dusta, kadzab. Masa Muhammad mengatakan semalam bisa enam PP pulang pergi ke Makkah ke Palestina, Palestina Makkah lagi. Nah, disebarluaskan, dibesar-besarkan permasalahannya. Walam takun tungkil manamat. Sedangkan orang Quraisy itu enggak pernah mengingkari apa? Enggak pernah mengingkari manamat, mimpi-mimpi itu enggak ada yang mengingkari. Paham? Jadi bukan mimpi ya, makanya diingkari. Bawahnya itu sarannya qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tabahullah la tungkir ru'ya. Lihat ini. Orang-orang Quraisy itu enggak ngingkari mimpi. La ahadun yungkir ru'ya minal mu'minin. Enggak ada seorang pun dari kalangan kaum mukminin yang mengingkari mimpi itu enggak ada. Aum minal kufar orang kafir pun enggak ada yang ingkar mimpi. Aum minal kufar atau dari orang kafir, kalangan orang kafir enggak ada yang ingkar mimpi. Li'annaha amrun waqi'un. Dikarenakan mimpi itu sesuatu yang apa? eh, amru makion sesuatu yang mungkin dan bisa terjadi. Jadi pahami? Nah, barakallahu fi. Kita ambil satu lagi. Wa min dzalika dan di antara contoh juga anna malakal mauti, ini kisahnya lucu tapi eh, lucu tapi bagus. Lucunya dalam artian kalau orang dengar mungkin agak tertawa tapi memang terjadi ya. Disahihkan sebagian para ulama hadis ini. Kisahnya Nabi Musa ketika mau dicabut nyawanya. Malah malaikatnya ditonjok. Matanya rusak sebelahnya. Paham ya? Langsung naik ke eh, minta Allah Ta'ala disembuhkan, sembuhkan lagi. Ternyata Pak Nabi Musa nggak tahu kalau itu malaikat itu loh. Paham ya? Kita baca aja biar seru. Nah, kisahnya karena kaitannya masalah apa? Perkara goib yang harus kita imani itu. loh Kita lihat. Wa min dzalika termasuk di antara contohnya wajib mengimani perkara goib. anna malakal maut bahwasanya waktu itu malaikat maut Lama ja'ila Musa ketika datang kepada Musa liyak bidor ruha untuk mencabut nyawanya lato latomahu. Fafakoa aina. Musa menonjoknya, memukulnya sampai matanya nah barakallahu fik rusak. Kalau terjemahan bebasnya pica Am ya? Nah, fakoa ini maksudnya keluar lah terus rusak lah intinya. Tonyo itu. Paham ya? Tonjok. Nah, secara globalnya seperti itu ya. Faraja ila rabbih kemudian malaikul maut malaikat maut kembali ke mana? Kembali ke Allah taala. Faradda alaihi ainah dikembalikan pula matanya. Ini kisahnya kita lihat sarahnya biar antum tambah jelas. Perkara ghaib ini harus kita imani. Qala Syekh Shalal Fauzan tabahullah wa min al-akhbar allati yajibu tasdiq biha dan termasuk kabar-kabar yang wajib kita membenarkan dengannya kisah Musa kisah Musa ma'a malakul maut bersama malaikat maut bahwa Musa bin Imran kalimullah azza wa jalla lihat ini yaitu Musa bin Imran digelari apa kalimullah orang yang pernah diajak bicara Allah taala ja'ahu malakul maut fi surati rajul ibtila'an wa imtihanan lihat suatu ketika datang malakul maut datang malaikat maut ini berbentuk laki-laki datangnya enggak menampakkan bentuk aslinya itu malakul maut ini ya nah barakallahu fiik sebagai ibtilaan wa imtihan ujian sebagai ujian fa akhbarahu annahu sayakbidu ruha akhirnya malakul maut mengkabarkan bahwasanya malakul maut ini ingin mencabut nyawanya coba secara spontan ada orang datang ke antum eh, hari ini antum mati ya misalkan dicabut nyawanya kan nggak mau ini Nabi Musa kesannya gitu datang orang kepada beliau ingin mencabut nyawanya beliau marah nggak tahu ternyata itu malakul maut itu loh dipukul dipukullah malaikat maut tadi itu, kena matanya, rusak matanya. <laughs> Paham ya? Kita lihat di sini kisahnya memang kayak gitu. Allah musta'an. Nah, wa huwa fi surati rajul falatamahu Musa, waktu itu malaikat maut dalam bentuk lelaki. Dari posisinya bukan menampakkan bentuk aslinya ya. Karena kalau malaikat menampakkan bentuk aslinya punya sayap atau tidak? Punya sayap, cuman berbeda-beda. Yang dijelaskan secara dalil yang punya sayap dengan jumlah tertentu siapa yang nampak? Yang disebutkan secara dalil malaikat Jibril berapa sayapnya? 600 sayap. Mahum. Selainnya itu 22, 33, 44. Uli ajnihatin masna wa waruba. Nah, ada pun yang dijelaskan dengan dalil 600 yaitu dari malaikat Jibril alaihissalam. Kita lihat lagi, perhatikan. Akhirnya Musa memukul dia. Siapa dia ini? Maksudnya siapa yang dipukul ini? Malakul maut. Kita lihat Lianna Musa alaihissalam karena goyuran karena beliau itu sangat goyur sangat cemburu sekali dalam dalam masalah membela agama ini. Dalam artian nah barakallahu fi kok bisa suruh mati sekarang itu loh. Kaget kan? mau kemudian beliau langsung memukul yakni darabahu ala wajhi, memukul pada wajahnya, ya kena matanya, fafaqa akhirnya membikin apa? membuat matanya pun rusak. Rusak itu ya Nah, barakallahu fiik intinya sampai kalau sebutkan dalam riwayat yang lain itu keluar, keluar matanya itu. Paham ya? Nah, kemudian apa barakallahu fiik? Fadzaba malakul maut ila rabbih. Akhirnya malakul maut pergi ke mana? Pergi kepada Allah Taala ngadu. Paham ya? Faqala arsaltani ila abdin la yuridul maut. Lihat ini. Malakul maut ngomong kepada Allah Taala, "Ya Allah, Engkau mengutus aku kepada orang seorang hamba yang enggak pengen mati." Nah, maksudnya malaikat maut mengadu. Ya Allah, engkau mengutusku kepada seorang hamba yang enggak mau mati. Faradallahu alaihi ainah. Kemudian Allah telah kembalikan matanya. Matanya siapa tadi? malaikat maut. Tsumma qala lahu, akhirnya kemudian Naam Allah Taala mengatakan kepada malaikat maut, "Idhhab ilaih, pergilah kamu kepada Musa lagi." Fakullahu, katakan kepadanya, "Yad'u yadahu ala jildis taur." Diperintahkan untuk meletakkan apa? Naam yadahu tangannya di atas kulit saur. Saur itu ya semacam lembu atau sapi. Paham ya? Nah, seperti itu. Disuruh ya, meletakkan itu tangannya. Fama asabat min jildid saur, maka eh, tangan tersebut yang menimpa kulit lembu atau sapi tadi itu falahu bi kulli sya'ratin sanah isuha, Jadi suruh meletakkan ke kulit lembu tersebut. Nah, kulit lembu atau kulit sapi tadi itu kan biasanya rambut-rambut karena rambut kan, tipis itu rambut kan. Nah, barakallahu fiik, bulu-bulunya lah gitu ya. Nah, suruh letakkan nah yang bekas diletakkan tersebut barakallahu fiik, eh, tangan tadi itu barakallahu fiik, setiap rambutnya setahun. Dia masih ada kesempatan setahun untuk hidup setiap rambutnya itu. Jadi kalau misalkan dia meletakkan tangannya kok ternyata yang kena tangannya tersebut kurang lebihnya eh, 500 rambut atau 200 rambut ya berarti 2 tahun. Paham ya? Setiap rambutnya itu setahun. Ya isulah dia hidup. Itu kesempatan, maksudnya masih kesempatan kasih hidup eh, dengan apa jumlah rambut tadi itu yang terkena tangannya tadi itu. fajailah Musa maratsaniha ini. Kemudian datang pada Nabi Musa untuk yang kedua kalinya. Wa akhbarahu bima qala Allah azza wa Kemudian Nah, malakul maut mengkabarkan kepada Allah Taala dengan apa yang telah sebutkan, mengkabarkan kepada Musa dengan apa yang telah sebutkan padanya. Fakola kemudian mengatakan enam, kemudian mengatakan fabak nah, dalit. Setelah itu bagaimana? Kola al maut mati. Setelah selesai dengan jumlah rambut sapi atau lembu tadi yang tertutup oleh apa tadi? Tangan yang tangan letakkan tadi itu langsung setelah itu al maut. Kola idan al an ya Rob. Jika demikian sekarang wahai Rob langsung nurut karena sudah tahu ternyata malaikat maut yang datang. Kalau yang pertama, bukan berarti Musa lancang bukan. Datang dalam bentuk manusia gitu loh. Gak tahu kalau itu malaikat. Makanya Nabi Musa memukulnya. Bukan lancang ya. Yang kedua baru ngomong bahwasanya dia utusan. Terimalah dia. Yang terakhir dijelaskan itu yakni madama annahu la budda minal maut. Selama dia itu pasti harus mati, namanya manusia mati. Faminal an ya Rabb, maka mulai dari sekarang wahai Rabb, Naam, faqabada ruhaha alaihi salatu wassalam. Akhirnya apa? Naam, di saat tersebut pun malakul maut mencabut nyawanya, mencabut rohnya. Lama alima annahu malakul maut, tatkala beliau tahu bahasanya apa itu adalah malakul maut. Wa annahu Rasulullah ilaihi. Naam, dan bahwasanya malakul maut adalah utusan apa? Utusan Allah yang utus untuk mencabut nyawanya. Istaslama. Langsung Nabi Musa alaihi salam istaslama itu berserah diri. Pasrah. Alaihissalam. Anak fil awal, ada pun yang pertama, kenapa kok sampai mukul? Falam yadri annahu malakul maut. Dia nggak tahu kalau itu malakul maut sehingga beliau pun memukulnya. Wallah alam swab Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil